Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah Para pendengar Radio Muslim, kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita Melanjutkan pembahasan kita As-Sa'adah wa asbabu asbabuhu bagian dan sebab-sebab untuk meraih ini kebahagiaan. Di antara cara kita meraih kebahagiaan yang kedua, kita masuk pada yang kedua, yaitu min asbab sa'adati di antara sebab-sebab terwujudnya kebahagiaan yang kebahagiaan adalah kelapangan dada, ketenangan hati, adalah al-imanu bi qadaillah wa qadarihi. Iman terhadap takdir Allah, terhadap ketetapan-ketetapan Allah, qada dan qadarnya. Fa innal insana idza amana bil qada wal qadar ahassu bi rahati nafsiyah karena seorang itu apabila dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan ketenangan jiwanya. Jiwanya akan merasakan yaitu ketenangan. Karena segalanya dia kembalikan kepada Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala-galanya. Maka dia tinggal kemudian mempersiapkan hatinya ridha dan bersyukur. Sabar, ridha dan syukur. Inilah tingkatan orang mereka menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar, dia tahu bahwa ini adalah ketetapan takdir Allah taala, maka dia menerima takdir Allah, maka dia bersabar dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah pasti akan mencurahkan pahala bagi orang mereka bersabar wa innama yuwaffas sabiruna bighairi kisabin Allah SWT akan menyempurnakan pahalanya orang bersabar tanpa hisap. Ini tanpa hitungan. Sehingga disediakan pahala yang sangat besar. Sampai-sampai <coughs> orang yang mereka di akhirat kelak, orang-orang yang mereka tidak Allah berikan ujian-ujian berat, ahlul afiyah, ketika mereka melihat orang-orang yang mendapatkan ujian Allah dan mereka bersabar, mereka menerima balasan-balasan Allah Ta'ala, maka mereka berangan-angan seandainya kulit-kulit mereka disayat-sayat dengan atau digunting dengan digunting-gunting. Ah ya waktu ahlul afiyah law anna juludahum qurbat bil maqarib. Ahlul afiyah berangan-angan seandainya kulit mereka digunting-gunting. Itu saat melihat bagaimana orang-orang terkena musibah, alil musibah, mereka menerima pahala dari Allah Swt. Kemudian meningkatnya lagi adalah ridho. Ridho ini akan membuat hatinya lapang. Hatinya ini berlapang dada. Tenang. Karena dia ridho dengan ketetapan Allah. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan Allah Swt. dan kemudian dia kembalikan kepada Allah taala dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ini berikan. Dan lebih hebat lagi adalah tingkatan dia bersyukur kepada Allah taala. Mensyukuri bukan mensyukuri musibahnya tapi dengan sebab musibah itulah dia kemudian akan mendapatkan pahala yang besar. Dia melihatnya yang dia lihat bukan lagi dat musibahnya tapi pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur kepada Allah dengan musibah tersebut, dia telah dibukakan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka ini akan menenangkan hati manusia. Wang sirahi sadri bima waqa'a lah dan belapang dada dengan apa yang menimpanya, apa yang menimpa dia, dia belapang dada. Karena semua telah menjadi bagian daripada takdir Allah Ta'ala dan dari Allah. Maka dia bisa berlapang dada, hatinya bisa tenang dan berlapang dada. Wa inkana mimma yakrah sekalipun yang menimpa dia sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang dia benci, musibah-musibah yang dia tidak sukai. Faqad akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal imana bil qada wal qadar ruknun min arkanil iman as-sittah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan bahwa iman itu iman kepada takdir itu iman kepada qada dan qadar itu adalah rukun di antara arkanul iman yang enam. Rukun di antara rukun iman yang enam. Sehingga wajib setiap muslim yang mukmin maka mereka beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Wajibnya mereka beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Di antaranya terangkan dalam dalam uh, riwayat dalam sunnah Nabi Sallam diriwayatkan dari dalam musnad wa sunan dari Ibnu Dailami beliau mengatakan itu Ubay ibn Ka'ab ada seorang itu Ibnu Dailami dia mengatakan, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Fakaditni bi syai'in la'allallaha yudhibuhu min kalbi. Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah <clears throat> keistimewaan berkaitan dengan Al-Quranul Al Karim. Fakultu aku katakan dalam diriku finopsi syai'un minal qadar. Dalam diriku ada sesuatu yang mengganjal berkaitan dengan masalah takdir. Fakadisni bi syai'in la'allallaha yudhibuhu min qalbi. Maka sampaikan kepadaku sesuatu yang bisa menghilangkan apa yang ada dalam ganjalan hatiku ini datang untuk meminta nasihat berkaitan dengan uh, ganjalan hati yang berkaitan dengan takdir Allah Swt. Apa kata beliau? Faqala law anfaqta misla mislau daban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kata Ubi bin Ka'ab, sani yang kau infakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekedar tahu panjangnya sekitar 7 kilo, lebarnya sekitar 2 sampai 3 kilo. Kemudian tingginya sekitar 350-an kilo atau 150 lebih. Ini adalah gambar Gunung Uhud. Dan tentu jumlahnya kalau di, kemudian eh, ditimbang bisa ratusan atau bahkan jutaan ton. Seandainya ada orang infak dengan emas sebesar gunung Uhud, dan gak mungkin ada, maka kata beliau, Allah tidak akan terima emasnya itu, tidak akan terima infaknya berupa emas sebesar gunung Uhud, hatta tu'mina minabil qadar, sampai engkau beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman kepada takdir tuntutan, wajib setiap mukmin dia adalah wajib untuk dia beriman pada takdir. Tidak beriman pada takdir adalah kekafiran. Dan kekafiran menjadi sebab tertolaknya semua amal-amal dia, hancurnya amal-amal dia. Maka orang tidak akan diterima infaknya walaupun dengan emas besar Uhud sampai dia beriman pada takdir. Sehingga imannya komplit, lengkap. Wa ta'lam ma asabaka lam takun liukhdi'aka. wa ma lam yakun liusibaka dan uh, kamu mengetahui, yakni kamu meyakini bahwa apa yang menimpa kamu itu tidak akan yakni salah apa yang ditakdirkan Allah menimpa Anda itu tidak akan salah sasaran. Pasti akan yakni menimpa Anda. Dan apa yang tidak ditakdirkan untuk Anda sehingga tidak ditakdirkan menimpa Anda maka tidak ada, tidak ada yang bisa untuk menimpakannya kepadamu. Ini adalah keyakinan takdir. Sehingga akan membuat mental betul-betul menjadi sangat baja. Dan beliau menasihatkan walau mitta ala ghairi hada lakuntu min lakunta min ahli nar. Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan tidak di atas akidah seperti ini, ini tidak beriman kepada takdir Allah Ta'ala, Lakun tamin ahli nar, pasti Anda akan masuk penghuni neraka. Itu pasti. fatay itu Abdullah ibn Mas'ud. Selesai mendatangi ini Ubay bin Ka'ab dan telah mendapatkan nasihat tentang takdir Allah seperti itu. Aku mendatangi seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat Nabi senior dan termasuk ulamanya para sahabat yang Nabi mengatakan barang siapa yang belajar Quran seperti yang diturunkan Allah kepada Muhammad, maka belajarlah kepada ini Ibnu Mas'ud. Seorang yang memiliki kelebihan di dalam masalah bacaan Al-Quran Al-Karim. Dan Ibnu Mas'ud dikenal sebagai seorang yang ini cerdas. Dan ada kalang, kalang pada jajaran para ulama, di kalangan para sahabat. Dan juga Ibnu Mas'ud Orang yang pernah betisnya yang kecil diketawain orang. Sampai Nabi kemudian katakan kepada mereka, ini lau anna ahadakum anfaqa misra Uhudin dahaban apabila Anda berinfak dengan emas besar gunung Uhud tidak akan diterima Allah SWT. Tidak akan diterima oleh Allah swt. Uh, eh, Ibnu Mas'ud, beliau seorang sahabat Nabi yang memiliki keilmuan yang tinggi, uh, ulama senior, ulama di kalangan para sahabat, dan yang terutamanya pernah Ibnu Mas'ud diketawain betis yang kecil, lalu Nabi katakan bahwasanya betis yang Ibnu Mas'ud di akhirat kelak itu lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Menunjukkan tentang keutamaan Ibnu Mas'ud. Kemudian Uthaifah bin Yaman uh, dia katakan, Fatah itu Abdullah bin Mas'ud, aku datang yang bin Mas'ud, dan Hudhaifah bin Al-Yaman. Aku datang pula Hudhaifah bin Al-Yaman. Wa Zaid ibn Thabit, dan aku datang pula Zaid bin Thabit. Ini semuanya sahabat Nabi. Dan mereka semuanya para ulama. Ibn Mas'ud, Hudhaifah, kemudian Ibn Thabit, Zaid bin Thabit, ini ulama semuanya. Fakulluhum haddathani bimisri dhalik anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka berbicara tentang hal yang sama berkaitan dengan takdir Allah Taala pada manusia yang itu terambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini ada akidah yang mesti ada dalam hatinya yaitu melekat, kuat dan itu akan berdampak dalam menghadapi kenyataan hidup yang ada. Waral Imam Ahmad fi musnadi min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu ma anna Nabiya sallam qala lah. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Abbas juga seorang sahabat Nabi yang punya keutamaan. Beliau dikenal dengan uh, mufassir hadil ummah, ahli tafsirnya umat ini. Beliau orang yang hafalan hadisnya sangat banyak. Ibn Abbas sekitar 1.700an sekian hadis. Beliau orang yang sangat rajin mengumpulkan ilmu. Bahkan satu saat beliau harus duduk, harus tidur. Harus tertidur di depan pintunya, orang yang akan diambil hadisnya dalam keadaan diterpa oleh debu yang berterbangan. Dalam rangka untuk mengumpulkan hadis Nabi. Dan beliau didoakan oleh Nabi secara khusus, Allahumma faqih eh, Allahumma faqih fid din wa alim tafil. Ya Allah, fakihkan dia tentang agama dan ajarkan kepada dia tentang ini tentang tafsir. Takwil ini tafsir Quran. Sehingga Ibn Abbas orang piyawai dalam salah tafsir ini al Quran dikirim. <clears throat> Ah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu uh, dan Ibn Abbas juga orang yang dikenal ini eh, dialog dengan orang Khawarij yang menjadikan 4 ribuan orang Khawarij kembali kepada pangkuan Islam. Sisanya masih bersama dengan orang-orang Khawarij yang kemudian diperangi oleh Nabi oleh Abu Ali Abu Ta oleh Abu Ali Ali bin Abi Talib, memerangi orang-orang Khawarij. Ibn Abbas tampil mendebat kebodohan orang-orang Khawarij yang sampai mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ibn Abbas katakan, apa yang mendorong kau, apa alasanmu engkau mengkafirkan keponakannya, eh, sepupunya Nabi Salam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang Ali bin Abi Thalib juga selain sepupu Nabi, khalifah Nabi, anak pertama yang masuk Islam di anak-anak, kemudian menantu Nabi sekaligus, dan memiliki atayin Allah dan Rasulnya mencintai dia, dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Ibn Abbas meruntuhkan semua hujahnya orang khawarid yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Di antara yang beliau nukil dari Nabi, anna Nabiya SAW kalalah. Nabi pernah mengatakan kepadaku, kepada ini kepadanya, Ida sah tafasalillah wa ida sah tafasalillah. Kepada Ibn Abbas, maka Nabi wasiatkan kepada Ibn Abbas. Waktu itu Ibn Abbas masih kecil, kira-kira umur 9 tahun atau 10 tahun. Sehingga Nabi memanggilnya dengan ungkapan ya gulam, ya ya wa ya gulam li na. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan dia akan dapatkan di hadapanmu, membimbing Anda, mengarahkan Anda. Kemudian di antara perkataannya adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta, mintalah kepada Allah taala. Pendidikan ahli tauhid minta kepada Allah taala. Jangan minta kepada makhluk, hina akan menjadi hina, terhina. Minta kepada makhluk. Minta kepada Allah Swt, Sehingga tidak menunjukkan jiwa pengemis. Perbuatan yang sangat buruk dalam agama kita adalah mengemis. Dia akan datang kepada Allah di hari, di hari kiamat kelak dalam keadaan wajahnya complong-complong dari daging. Sehingga menakutkan. <clears throat> Kata Nabi, Idza sa'alta fasalillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta minta kepada Allah, kalau Anda beristianah, beristianlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu beliau pun mengatakan wa'lam annal ummata law istama'u ala ayang fa'uka lam yang fa'uka illa bi syai'in qad Allah lak. Ketahuilah umat manusia saat ini mereka berkumpul dalam rangka untuk mendatangkan sebuah kemanfaatan bagi Anda maka kemanfaatan yang akan Anda dapatkan dari manusia itu tidak akan Anda dapatkan, tidak akan sampai kepada Anda kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Swt. Kecuali yang telah ditakdirkan Allah menimpa Anda. Tidak seandainya manusia mereka berkumpul bersepakat untuk mendatangkan manfaat untuk Anda, maka manfaat itu tidak tidak akan Anda dapatkan kecuali ke, eh, apa yang telah ditakdirkan Allah akan menimpa yaitu Anda. Ini akan membuat seorang dia tenang, lapang hatinya ketika dia mengembalikan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau istama'u walau ijtama'u ala ayadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alik. Demikian pula saatnya mereka ingin membuat makar kepada engkau, <clears throat> maka makar mereka itu tidak akan sampai kepadamu dalam perkara yang tidak ditakdirkan Allah taala sehingga akan membuat jiwa sajaan akan membuat ini keberanian jiwa yang tinggi. kala Umar radhiyallahu anhu sahabat Umar mengatakan ashabu eh, asbahtu wa ma sururun illa fi il qada wal qadar. Umar mengatakan aku memasuki waktu pagi dan aku tidak berbahagia. Wa sururun aku tidak berbahagia illa fi mawadhi'il qada wal qadar kecuali pada percaya kepada qada dan qadar kecuali betul-betul hatinya telah yakin dengan qada dan qadar Allah ini akan membuat hidupnya nyaman hidupnya sangat bahagia jadi apapun jadi apapun kalau dia menjadi orang yang betul-betul memiliki sifat itu qanaah dia eh, itu beriman kepada takdir Allah swt maka ini akan menjadi modal besar untuk terwujudnya ketenangan hati dan ke lapangan dada. Kalau Abdullah ibnu Utbah berkata Abdullah bin Utbah, wasbir al qadam al mahtum warubabi Bersabarlah anda di atas takdir yang telah ditetapkan buat anda. Kemudian warubabi Ribalah Anda dengan takdir Allah Swt. Jadi bersabarlah menghadapi semua takdir Allah, di balik itu ada pala-pala besar yang disediakan oleh Allah Swt. dan ribalah Anda kepada takdir tersebut sehingga Anda akan menjadi orang yang betul-betul sangat ini uh, tenang hidupnya dengan mengembalikan Allah kepada Allah SWT segala perkara. Wa in ataka bima la yastahil qadar. Sani Anda datang pada Allah tanpa membawa keimanan pada takdir. Fama sofan limri'in aisyun tasurruhu bi ila sayat ba'u yauman sofa kadar. Soffau kadar. Wa in ataka bimalatsa walaupun Anda datang dengan uh, eh, bimalatas al qadar dengan apa yang tidak Anda sukai dari takdir Allah taala. Limri'in Aysun yusaru bihi. Kalau Anda datang dengan takdir yang tidak kamu inginkan. Fama sofan li imrin. Manusia tidak akan hidup bersih. Aysun tidak ada dalam kehidupan yang menyenangkan. Yusarru bihi yang membuat dia senang. Illa sayat ba'u yauman sofahu kadaru maka pasti akan ada hari-hari di mana dia menjadi uh, sedih, akan terkotori kebahagiaan dia. Dia akan terkotori kebahagiaan, ini dia. Orang yang mereka artinya akan tak terus hidup bahagia orang yang mereka uh, ini beriman takdir Allah Ta'ala sehingga betul-betul dia mengembalikan segalanya perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih daripada kotoran-kotoran yang mengganggu dia dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara perkataan ini para ini salaf riwayat yang berkaitan dengan bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala itu membuat orang beriman takdir membuat jiwa itu sangat tenang dalam kehidupannya itu. Kemudian apa kaitannya beriman pada takdir dengan uh, yaitu kebahagiaan yang akan dia yang dia rasakan? Iman pada takdir Allah atau iman kepada segala ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat hati manusia tenang, mengembalikan segala perkara kejadian kepada Allah Subhanahu wa taala. seorang ini dikatakan sebuah riwayat ridha qablahu au jabalahu ayyarda anhu ridha qabilahu au jabalahu ayyarda anhu ridha dengan apa yang ada pada Allah dia akan ridha pula dengan apa yang datang darinya ridha apa yang datang dari si Allah Ta'ala akan membuat dia ridha. Apa yang datang ridha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buat dia ridha dengan apa yang datang di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ridha kepada takdir Allah akan menghasilkan buah-buah yang indah, buah-buah yang manis. Di antaranya adalah kebahagiaan yang akan dirasakannya. Berkata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, Man mala'a qalbahu minar bil qadar. Barang siapa yang dia memakmurkan hatinya, mewarnai hatinya dengan itu ridha kepada takdir Allah, mala Allah sadrahu ghina. Allah akan ini penuhi dadanya dengan kekayaan. Sehingga dia merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan Allah Ta'ala tidak akan eh, itu geragas, tidak akan rakus, Wa amnan dan Allah lipahkan hatinya itu tenang dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Wa qanaah tanda rasa yang qanaah, hati yang qanaah. Hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah swt wa taala. Wa farra qalbak eh, wa farra qalbah lima habbati. Lapangkan yaitu apa itu sempatkan diri Anda Eh, lapangkan untuk uh, untuk uh, rempah, lapangkan hati Anda untuk mencintai Allah SWT. Dijadikan kecintaan kepada Allah cinta yang total, yang tulus. Wal inaba dan hati yang senantiasa kembali kepada Allah wa tawakkul dan tawakal kepada Allah SWT. Maka hatinya akan diwarnai dengan atau dicerahkan dengan hal-hal tersebut. Dia hatinya akan merasa kaya, dia merasa kona'ah, terus dia ada kelapangan dada untuk mencintainya, dia ada salah sekap kembali, tawakal kepada Allah SWT. Kemudian berkata Yahya bin Mu'ad, Mata yablughul abdu, mata yablughul abda maqam ridha. Kapan seorang hamba dia sampai pada makamnya ridha? Pertanyaan. Allah, dia katakan ida aqama nafsau al arba'ati usulin. Dia akan sampai ke derajat seperti itu ketika dia berdiri tegak hidupnya di atas empat prinsip. In a'taitani ini qabil itu. Kalau engkau memberikan berlaku ya Allah aku terima. Sehingga dia akan riba dengan semua yang datang di Allah Ta'ala. Wa in mana tani itu, Kalau engkau cegah pula dariku sesuatu, aku akan ridha. Kemudian <clears throat> wa in taraktani ini abad tu. Kalau engkau membiarkan aku dengan uh, nikmat-nikmat tersebut, aku akan, akan beribadah kepadamu wa in da'autani ajab ini ajab tu kalau engkau menyuruh aku aku akan ini penuhi panggilanmu. Ini orang yang ridha dengan takdir Allah, dia akan bisa tenang hidupnya. Irta anillahi fi jami'i ma yaf'aluhu bik fa inna ma mana'aka illa liyutiyak. Ridhalah Anda dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala dalam semua perkara. Ini saya uh, eh, dalam semua apa yang dilakukan oleh Allah kepada engkau, fa inna ma mana'aka illa liyutiyak tidak Allah menahan dari engkau sesuatu kecuali pasti akan akan memberi. Tidak Allah menahan engkau dari sesuatu pasti kecuali, kecuali pasti Allah akan memberikan kepada Anda apa yang Anda minta dengan serius, dengan ikhlas. Walabtila illa afik. Walabtila walabtilaq dan tidaklah musibah menimpa engkau kecuali dalam rangka untuk mensejahterakanku. Karena musibah digugurkan oleh Allah dosa-dosanya sehingga dia dalam keadaan mendapatkan al-afiyah ini ketenangan kebaikan dari Allah taala wala amradaka ila liyasfiyaka dan tidaklah engkau merasa engkau sakit tidaklah engkau menjadi sakit kecuali Allah akan mengobati penyakitmu itu wala amatata wala amataka ila liuhiyak tidaklah Allah mematikan kau kecuali akan untuk menghidupkan lagi fa'iyaka an tufariqa ridha anhu tarfatain. Maka tatilah Anda tidak ridha dengan apa yang datang Allah walaupun hanya sekejap saja. Hendaklah Anda ridha dengan apa yang datang dari Allah swt. Kemudian kaitan antara ridha dengan takdir dengan ketenangan hati yang akan dia dapatkan dan ini kebahagiaan hidup yang dia dapatkan adalah uh, eh, satu yang sangat jelas sekali Iman wa takdir itu membuat orang hatinya lapang. Kemudian dadanya lapang, hatinya tenang. Dia akan betul-betul merasakan gembira dengan apa yang datang dari Allah SWT walaupun itu terasa pahit bagi dia. Wal farhu a'la na'imil qalbi. Kebahagiaan itu, ke ke ke kegembiraan itu adalah kenikmatan hati yang paling puncak, yang paling besar. Waladdatuhu Wabahjatuhu bahjatuhu fal farq naimuha wal hammu wal husnu adzabuhu al farhu kebahagiaan itu adalah kenikmatan hati yang paling tinggi dan kelezatan dan ini penuh dengan keindahan fal farhu ada al farhu kebahagiaan itu kesenangan itu wasururu dan ke, kebahagiaannya kesenangannya Na'imuhu adalah kenikmatannya. Walhamu walhusnu adabuhu. Adapun sedih dan uh, galau, galau dan sedih itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka iman takdir, dia akan bisa menerima dengan takdir Allah taala, itu akan merasakan al eh, Tumak niatul qalbi. Dia akan merasakan kebahagiaan, akan rasa tenangnya ini hati manusia sehingga betul-betul uh, orang seperti ini dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan keimanan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu semuanya telah ditakdirkan Allah, dia ridho dengan apa yang datang dari Allah, lalu dia berharap dengan semua yang dijanjikan Allah taala, ini semuanya telah menjadikan seorang termotivasi untuk dia betul-betul menghadapi segala musibah dengan kelapangan dada dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, sampai sini dulu para ikhwah sekalian para pendengar di muslim yang kita sampaikan dan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.